Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La wa la quwata illa al-aliyyil azim. Ashhadu ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, mengapakah engkau diutus ke bumi?" Jawaban Rasulullah yang mulia sederhana, innama li liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bahkan ciri orang Islam yang paling mulia justru dilihat dari akhlaknya. Tidak ada timbangan yang lebih berat di akhirat selain timbangan akhlak dan orang yang paling dicintai Rasulullah serta yang paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Bagaimana orang bisa terjaga akhlaknya? Orang akan terjaga kalau dia merasa diawasi. Mari kita simak asyahid Allah yang maha mengawasi di dalam surat Al-Buruj a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu ala kulli syai'in syahid dan Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu wa kafa billahi syahida dan cukuplah Allah yang menjadi saksi innallaha ala kulli syai'in syahid dalam surat Al-Hajj sesungguhnya Allah menyaksikan segala-galanya, segala sesuatu. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surat An-Nisa ayat 1. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Al-Ahzab juga sama dan Allah Maha mengawasi segala-galanya. Pertemuan ini bukan hanya kita yang hadir. Allah maha mengetahui Allah maha melihat walaupun kita tidak bisa melihat Allah tapi kita harus yakin bahwa Allah mengawasi kita Allah maha menyaksikan ya maha menyaksikan Allah maha menyaksikan dimanapun kapanpun tidak pernah sesaat pun luput dari pengawasan Allah bukan hanya kita orang lain juga Bukan hanya makhluk bernama manusia, binatang, pohon, langit, bumi, jagad semesta ini semuanya sepenuhnya ada dalam pengawasan Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Jadi barang siapa yang memiliki keyakinan Allah Maha menyaksikan alam ya'lam bi annallaha yara tidakkah dia mengetahui bahwa Allah maha melihat segala perbuatannya. Nih kita harus mulai merasa mulai sekarang ini bahwa kita tidak pernah sendirian sama sekali. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun engkau berada dan dia maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Makanya bagi kita Mulai saat ini harus yakin tidak pernah sendirian. Dimanapun pasti Allah maha ada, maha melihat, maha dekat, maha menyaksikan, mencatat semua perbuatan dan semuanya pasti ada balasannya. Apakah ada yang tidak disaksikan oleh Allah? Tidak. Semut? Iya. Daun jatuh? Ini ada ayat tentang daun jatuh. Bagaimana Allah mengetahui, menyaksikan walaupun di hutan belantara daun jatuh tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Surat Al-An'am ayat 59. Al-An'am ayat 59. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ذرة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya tidak ada yang mengetahui selain dia dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfud. Jadi tidak ada satupun Kenapa Allah tahu daun jatuh? Karena daun Allah yang menciptakan. Karena daun Allah yang ngurus. Semua daun di jagad ini Allah lah yang menguasainya. Semut hitam berjalan dalam kegelapan pasti Allah tahu. Karena terang dan gelap sama saja ciptaan Allah. Dan semut pun Allah yang mengurusnya. Jadi kita pasti diketahui. Bukan hanya perilaku lahir tapi lirikan mata juga seperti dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma yukhfis sudur. Dan dialah Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Jadi kita lirik sana lirik situ, Allah tahu siapa yang kita lirik, apa yang kita lihat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Bisa saja mata pura-pura soleh padahal Allah tahu ini sedang berbuat maksiat wasbir li hukmi rabbika fa innaka ayunina dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu Allah maka sesungguhnya kalian semua berada dalam penglihatan kami penglihatan Allah Subhanahu wa taala maka bagi orang yang yakin Allah Maha mengawasi dia akan menjaga akhlaknya itulah sumber akhlakul karimah banyak yang takut karena diawasi KPK KPK katanya punya alat penyadap, bahkan sekarang ada satelit yang bisa membuat ketahuan di mana kita berada, sedang melihat melakukan apa. Ada kamera-kamera kecil yang bisa dipasang di mana-mana. Kita tidak usah takut dengan semua itu. Kalau kita orang yang benar, niatnya benar, caranya, apa yang mau kita takuti dari kamera? Ya. Kita tidak niat mengganggu siapapun dan kita tidak niat zolim kepada siapapun. Oleh karena itulah merasa diawasi Allah sudah cukup. Nah di dalam Islam tingkatan tertinggi itu kalau Islam itu tahu kalau iman itu percaya kalau ihsan itu yakin innallaha yuhibbul muhsinin itu disebutnya lima kali dalam Al-Quran Itulah yang paling sering. Jadi tingkatan takwa yang tertinggi adalah adalah yang sampai derajat ihsan. Siapakah orang yang ihsan antak budallah ka'annaka tarahu fa innaka fa Uh, ya fa innahu yarok. Maaf ya. Artinya adalah ihsan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah seakan Allah melihatnya. Sekiranya engkau tidak bisa melihat Allah, karena memang kita tidak akan bisa lihat Allah pakai mata ini, maka yakinilah bahwa Allah melihat kita. Inilah isan. Jadi orangnya seperti sekarang kita ya cukuplah Allah yang menilai. Makanya kita tidak usah sibuk dengan ada orang tidak ada orang. Karena pasti ada Allah. Tidak usah sibuk juga dengan puji caci orang. Wah, kalau gitu kita harus cuek? Bukan. Kalau orang cuek tidak peduli sama sekali kepada penilaian siapapun tapi orang yang ihsan adalah orang yang sangat peduli kepada penilaian Allah sedangkan penilaian Allah bukan hanya lahiriah tapi tembus sampai ke hati kita makanya orang yang berakhlak adalah orang yang ihsan orang yang selalu merasa disaksikan oleh Allah setiap saat tidak ada tempat tersembunyi untuk berbuat maksiat.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 Dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti suatu hari semua ketika mulut dikunci oleh Allah, tangan akan berkata itu kalimuna aidihim wa tashhadu ini akan bersaksi ini kaki terhadap apa yang diperbuatnya. Makanya Hati-hati, kita tidak akan pernah bisa lari. Di dunia, orang bisa lari dari pengadilan, bisa lari dari polisi, bisa lari dari eh, orang-orang uh, yang dijolimi, tapi di akhirat semuanya akan bersaksi. Oleh karena itu, selalulah yakin Allah Maha melihat wahuwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan Maka jadilah dimanapun selalu zikir Allah melihatku Allah menyaksikanku Allah maha tahu isi hatiku Allah maha menatapku Insya Allah akan membuat hati tenang dan akhlak pun terpelihara Insya Allah Jadi pernahkah kita sendiri dalam hidup ini? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Tidak. Di tempat yang sendiri apakah kita sendirian? Tidak. Pada waktu latihan solo bivak di hutan sendirian? Tidak. Tidak. Ada Allah yang maha melihat, ada malaikat yang selalu mencatat, ada pohon yang selalu bertasbih, ada binatang yang juga bertasbih. Jadi sebetulnya kita tuh selalu dalam pengawasan kekuasaan Allah siang, malam, terang, gelap, ramai, sendiri, tetap aja. Harusnya makanya dalam kesibukan kita tetap ingat Allah, dalam kesendirian juga ingat Allah. Makanya orang yang yakin ke Allah dia nggak perlu banyak curhat ke makhluk sebelum ke Allah dulu.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 Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Wa'lamu ketahuilah bahwa Allah Maha tahu isi hati kita. Allah tahu kedengkian kita, Allah tahu kesombongan kita, Allah tahu riak kita, Allah tahu kita jatuh cinta kepada siapa, Allah tahu kita lagi mikir apa, pokoknya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pengawasan Allah, baik lahiriah ya maupun batin kita, baik yang terucap, yang diniatkan ucap, makanya orang yang hakul yakin kepada Allah, dia menjadi baiknya itu bukan hanya baik lahiriahnya, tapi dia baik sampai ke lubuk hati yang paling dalam karena dia tahu Allah Maha tahu isi hati. Inilah yang disebut akhlakul karimah. Jadi bukan baik supaya dianggap orang baik, bukan baik untuk diakui sebagai orang baik, bukan baik supaya orang jadi berbuat baik, bukan baik untuk mendapatkan penghargaan sebagai orang baik, tapi baik yang baik sampai ke lubuk hati karena dia tahu Allah itu suka sepak kepada orang yang baik hati. Jelas Sandirin? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah ya Allah berkahi majlis ini Bukakan hati kami agar kami menjadi orang yang selalu yakin disaksikan olehmu ya syahid Jadikan dimanapun kami berada Hati ini selalu sibuk bersamamu Ya Allah jangan pernah ada tujuan dalam hidup ini Selain mencari ridhomu Merindukan perjumpaan denganmu Jadikan setiap langkah kami hanya langkah di jalanmu. Jadikan setiap niat kami hanya karenamu. Dan jadikan setiap keletihan kami hanya untukmu ya Allah. Wahai yang maha mendengar belenggu agar hati ini tak pernah lepas darimu. Jangan pernah ada pintu yang terbuka selain pintu menujumu ya Karim. Ya Allah jangan biarkan duniawi ini mencuri hati ini darimu. Jangan biarkan nafsu menggelincirkan kami dari mengingatmu Jangan biarkan syahwat dan amarah membuat kami terjerumus melupakanmu Kuatkan diri kami ya Allah Sehingga setiap saat hati ini selalu penuh mengingatmu Merasakan lezatnya mencintaimu dan selalu bergelora merindukan perjumpaan denganmu wahai yang maha mendengar kabulkan doa kami ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.